Al yaqinu an la turdi an-nasa bi sukhtillah wa la tahmad ahadan ala rizqillah wa la talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah فإن الرزق لا يسوقه حرص حارص ولا يرده كراهة كاره فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Yaqin halaman 118 dari jalan Al-Auza'i dari Al-Ala Ibn Utbah disampaikan kalau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Yaqin di dalam sanadnya ada seorang yang tidak disebut majhul tidak dikenal tetapi biasanya memang para ahlul hadis berkata, "Idza rawaina 'anin Nabi, shaddadna wa idza rawaina 'an ghairihi sahalna Kalau kami meriwayatkan dari Nabi, kami syaddadnah. Kami keras, teliti dan seterusnya. Ini syadid, memeriksa dengan sangat. Wa idza rawaina 'an ghairihi, kalau meriwayatkan dari yang lainnya sahalna. Kami memudah-mudahkan karena kemungkinan Benar mereka berkata seperti itu, apalagi kalimatnya kalimat-kalimat yang maknanya hak. Qala yang namanya yakin dalam riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Allah taala alam bisahhatihi. Allah turdin nas. Yang namanya yakin jangan membuat ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Dan jangan memuji seseorang atas rizki Allah. Dan jangan mencerca seseorang atas apa yang tidak diberikan kepadamu oleh Allah. فَإِنَّ الرِّزْقَ la يَسُقُهُ hirsu haris. Karena rizki tidak akan bisa didatangkan oleh kesungguh-sungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Tidak pula bisa tertolak oleh kebencian orang yang membenci. فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه Karena Allah tabaraka wa ta'ala dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikamih, dengan hikmahnya. Ja'ala ruh wal farah fil yaqin wal ridha. Allah jadikan yang namanya ruh wal farah, ketentraman, kesenangan, kebahagiaan itu dalam keyakinan dan keridhaan. Kalau tidak yakin dan tidak ridho, tidak akan merasakan rauh wa raihan. Nggak akan merasakan rauh wal farah. Nggak akan merasakan ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Isinya ngeluh terus dari pagi sampai sore, sampai besok lagi, sampai besok lagi. Nggak pernah merasa puas. Dan itu bukan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau yakin, Allah mesti akan berikan jalan keluar ridha dengan apa yang Allah berikan, maka hatinya tenteram dan bahagia. Wa ja'ala hamma wal hazan fi syakki was sukhti. Dan Allah jadikan alham kegundah gulanaan wal hazan kesedihan fi syakki was sukht dalam keraguan dan kemarahan Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-katanya sangat bagus sekali. Mencocoki sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Bahwa yang namanya yakin engkau tidak membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah. Karena pengen agar manusia ridho, dia melanggar perintah Allah, membuat Allah murka. Itu berarti bukan keyakinan. Wala tahmad ahadan ala rizqillah dan tidak memuji seseorang atas rizki yang Allah berikan. Karena dia tahu orang yang yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang itu memberikan padamu atau orang itu tidak memberikan padamu, Allah akan berikan dengan cara apapun dari melalui orang manapun. Maka tidak ngaruh bagi dia orang itu kecuali masalah agamanya tidak masalah keuntungan pribadinya karena dia tahu rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala atau makna yang kedua bahwasanya seseorang yang diberi rizki bukan berarti dicintai oleh Allah sebaliknya yang tidak diberi bukan berarti dimusuhi oleh Allah wala talum ahadan ala malam yu'tik Allah dan engkau tidak mencerca seseorang karena apa yang Allah tidak berikan padamu. Ini yakin. Karena orang itu yakinnya kepada Allah yang menakdirkan takdir baik dan takdir buruk. Yang memberikan rezeki atau menghalangi rezeki dengan keadilannya. Orang yakin seperti ini maka dia tidak kemudian marah pada seseorang ketika orang itu tidak memberi. Karena dia tahu bahwa ini Allah yang menakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rezeki saat ini atau belum memberi rezeki saat ini, tidak marah. Ini akan azakumullah karena yakin. Maka dinisbatkan domirnya atau fa'ilnya kepada Allah. Malam yu'tikallah tidak mencerca seseorang apa-apa yang Allah tidak berikan. Allah tidak berikan pada dia, nyalahkan si pula, nyalahkan si alan, karena kamu tidak begini, karena kamu begitu, karena kamu semua dimarahi oleh dia. Padahal Allah takdirkan engkau belum mendapatkan rezeki hari ini, belum mendapatkan rezeki saat ini. Kalau yakin, nggak akan mencerca seseorang hanya karena rezeki yang terhalang. Fa'inna rizqa la yasuquhu Karena yang namanya rezeki tidak berkait dengan kesungguh-sungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Demikian pula tidak bisa tertolak dengan kebencian orang yang membenci. Orang yang tidak menyukai kadang-kadang diberi. Padahal tidak menginginkan. Sebaliknya ada yang haris bersungguh-sungguh Rupanya pontang-panting peras keringat, banting tulang, tetapi belum diberi rezeki. Dalam keadaan terus keadaannya sama, tidak berbeda. Ini barakallahu fiikum karena sudah maktubun, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengaruh dengan hirsu haris dan tidak terpengaruh dengan karahatu karih. Fa'inna Allah tabaraka wa ta'ala karena Allah tabaraka wa ta'ala dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya sudah menjadikan yang namanya kebahagiaan itu pada keridhaan dan keyakinan. Sebaliknya, dijadikan gundah gulana kesedihan pada keraguan dan pada asuh kemarahan ketidakridhaan Otomatis orang yang tidak ridho akan sempit dadanya. Orang yang jengkel, marah, tidak puas, otomatis akan sempit dadanya, sedih, gelisah, dan itu nasolah salam maaf ya. Sengsaraan. Sebaliknya kalau dia ridho, akan terasa lapang dadanya. Kalau dia terima apa yang Allah takdirkan, enteng dijalani. Karena dia terima. Dan itu kebahagiaan. ibn azakumullah berarti Barakallahu fikum Memang seseorang kalau ingin mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan, terimalah apa yang Allah beri. Kalau tidak terima apa yang Allah beri, tidak akan dia merasakan bahagia dan selalu merasakan kurang dan kurang dan kurang. Dan akan terus merasakan kesempitan dadanya, selalu jengkel, marah, mengeluh, menggerutu ila akhirih. Wa fi haditsin mursal anna Nabi SAW kana yad'u bihada du'a dan dalam hadis yang mursal bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa ini mursal itu termasuk kismin dhaif Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta alam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li wa raddini min al-ma'ishati bima qasamta li Ya Allah aku meminta kepadamu keimanan yang yubashiru qalbi yang langsung memasuki relung hatiku dan keyakinan yang jujur hatta a'lama hingga aku tahu Annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li. Sampai aku mengetahui bahwa tidak akan ada yang menghalangiku dari rizki yang sudah engkau bagi. Qasamtahu li, engkau bagi untukku. Yamna'uni menghalangi aku. Berikan padaku keyakinan sampai aku yakin, sampai aku tahu betul bahwa tidak akan ada yang menghalangi rizki yang engkau berikan. Kalau Allah beri rizki, nggak akan ada yang bisa menghalanginya kebencian si fulan, hasadnya si alan, dengkinya si polan, semuanya nggak akan menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Waradini dan jadikanlah aku ridho. Minal ma'isha dari kehidupan. Ma'isha artinya modal kehidupan. Yani rezeki, ma'isha itu sesuatu untuk hidup Radini minal ma'isyati bima qasamtali. Jadikan aku ridha. Dalam kehidupan dunia ini dengan apa yang engkau bagi untukku. Kalau engkau bagi untukku, jadikan aku ridha. Ini barakallahu fikum. Yang namanya doa. Ya. Doa itu sifatnya luas. Bahkan kita berdoa dengan tanpa riwayat pun tidak mengapa. Ya Allah, aku mau ke Bandung dan sebagainya. Nggak ada kaitannya dengan Bandung. Hadis mana yang ada Bandungnya? Nggak ada. Wasi amruha wasi. Namanya doa lebih luas. Adapun secara hadis dikatakan dari Nabi mursal. Mursal itu termasuk jenis hadis yang baik. Sehingga tidak kita menyatakan bahwa ini ucapan Nabi. Bahwa ini diriwayatkan dengan sigotu pamrid Waruya dikatakan. Wallahu ta'ala alam dalam hadis yang mursal bahwasanya ada doa seperti ini meminta keimanan yang masuk memasuki ruh hatinya minta keyakinan hingga dia yakin bahwa kalau rezeki Allah tidak akan terhalang oleh apapun sehingga jangan khawatir jangan marah sama si fulan dan si alan karena memang rezekimu gak akan terhalang kalau sampai terhalang dengan sepulan gara-gara si Alan, itu berarti bukan rezekimu. Sudah. Itu berarti bukan rezekimu. Atau hilang, atau dicuri, atau dirampok, atau rusak, atau apa saja. Maka itu berarti bukan rezekimu. Kalau rezekimu dari Allah tidak akan terhalang. Yang kedua, minta ridho. Rabbini, ridhokanlah aku dengan apa yang kau bagi. Seberapapun kau beri, jadikan aku ridho. Karena keriduan itu adalah ketentraman. Ketentraman itu adalah kebahagiaan. Wa kana Atha Al-Khurasani la yaqumu min majlisih hatta yaqul. Atha Al-Khurasani tidak bangun dari majlisnya kecuali beliau berkata Allahumma hablana yaqinan minka hatta tuhawwin alaina مصائب dunya wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa la yusibana min hadha rizqi illa ma qasamta lana atau Al-Qurasani dalam majlisnya setiap bangun dari majlisnya dia tidak bangun kecuali berdoa dengan kalimat Allahumma hablana ya Allah berikanlah kepada kami Yakinan, keyakinan minka darimu hatta tuhawin alaina masaibad dunya hingga menjadi ringan atas kami seluruh musibah-musibah dunia. Berikanlah keyakinan yang dengan keyakinan ini segala musibah jadi ringan, jadi enteng. Wa hatta na'lama anahu la yusibana dan agar kami tahu bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang kau tuliskan atas kami. Sehingga tidak berkata laula fulan qatalani fulan atau laula kata wa kata kalau tidak akan engkau aku tidak saya tidak akan begini. Kalau tidak tidak ada engkau aku akan begitu ila akhirnya. Karena meyakini la yusibana tidak menimpa kita masaib kecuali apa yang sudah Allah tuliskan dengan takdirnya wala yusibana min hadzal rizqi illa ma qasamta dan tidak kau berikan pada kami dari rizki ini kecuali apa yang kau sudah bagikan untuk kami tidak akan kami dapati kecuali apa yang sudah engkau tuliskan untuk kami qasamta kamu bagikan bagi kami yang ini rawi-rawinya siqah terpercaya dari Atha al rahimahullah Warayna min hadis Ibn Abbasin marfu'an. Dan kami riwayatkan juga dari hadis Ibn Abbas secara marfu'. Qal man sarrahu an yakuna an nas falyakun bima fi yadillahi aw minhu bima fi yadihi. Siapa yang suka untuk menjadi orang yang paling kaya maka hendaklah dia menjadikan apa yang di tangan Allah lebih dia percaya daripada apa yang di tangannya sendiri. Kan di tangannya sendiri dunia. Yang di tangan Allah, apa yang akan Allah takdirkan di dunia dan di akhirat. Lebih percaya dengan apa yang Allah janjikan. Lebih percaya dengan apa yang Allah miliki, apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang takwa. Ini orang yang paling kaya. Sehingga dia akan enteng dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Ringan tangannya untuk membantu kaum muslimin. Akan menjadi orang yang dermawan, memberikan dalam keadaan dia tidak kaya. Mengapa? Tidak kaya secara keumuman manusia, dia tidak punya apa-apa. Tapi dia banyak memberi dengan apa yang dia punya apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, sama seperti ini. Separuh saya keluarkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu di waktu paceklik yang panas yang tidak ada atau susah makanan datang kabilah dagang dengan sekian besarnya dengan unta-unta yang penuh di atasnya makanan, gandum, terigu segala macam. Maka para pedagang-pedagang kota seluruhnya berbaris di pinggir kota untuk menawar. Ditanya, hanya berapa kamu berani? Sekian. Ada yang lebih tinggi dari itu. Saya sekian. Masih ada yang lebih tinggi dari itu. Saya sekian, sekian, sekian, sekian. Masih ada yang lebih tinggi dari itu. Mereka terheran-heran. Siapa lagi? Tidak ada pedagang lain di sini kecuali kami. Pedagang mana yang akan memberikan lebih dari kami? Ada yang lebih dari kalian. Akan memberikannya 10 kali lipat sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala dibagikan semuanya untuk kaum muslimin. Ini barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Radiyallahu ta'ala anhum wa Demikian pula mereka para ulama yang mereka ketika berbicara nggak berani berbicara sebelum mereka praktekkan sendiri. Para budak-budak hamba sahaya mengeluh kepada syekhnya kepada para pada ulama tersebut kami ini begini kami ini tolong nasihati mereka untuk memerdekakan budak iya nanti Jumat ditunggu belum khutbah juga ditagih lagi kenapa kau belum bicara insya Allah saya akan bicara Jumat berikutnya belum juga kau masih belum bicara insya Allah saya akan sampaikan Jumat berikutnya lagi ditunggu sama para budak tadi kapan dia akan bicara belum bicara juga sampai lama. Kenapa engkau? Insya Allah sebentar lagi. Jangan jangan khawatir. Kita akan, saya akan akan nasihati mereka. Sampai pada suatu saat beliau berkhutbah ketika anak-anak atau para budak-budak sahaya tadi dalam keadaan sudah hampir putus asa, tiba-tiba dia berbicara dengan dalil, dengan hujah, dengan akwal, salaf, meyakinkan para kaum muslimin semuanya. Bubar mereka dari Jumat, mereka bebaskan budak-budak mereka. Maka budak-budak tadi gembira dan berterima kasih kepada ulama tadi dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami punya pertanyaan. Kenapa engkau tidak bicara dari dulu? Dari Jumat yang lalu. Sehingga kami sudah merdeka dari dulu. Aku mau bicara, aku kumpulkan uang dulu. Sampai aku bisa membeli budak. Dan kemudian aku bebaskan budak dan aku bicara. Aku pengen tahu seberapa beratnya membebaskan budak, berarti mengorbankan uang sekian. Mahal ketika itu budak itu harganya tidak murah. Ini padahal dia bukan orang kaya. Sampai harus mengumpulkan uang dulu, sampai beli budak, kemudian memerdekakannya, baru kemudian bicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Maka apa yang dari hati masuk ke hati. Apa yang dari hati bicaranya akan nyampe ke hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka itu kaya sesungguhnya. Hati mereka yang kaya. Yang kata Nabi SAW. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Sehingga mau man yurid awan sarrahu an yakuna agnan nas. Siapa yang suka untuk menjadi orang yang paling kaya. Maka hendaklah dia lebih percaya dengan apa yang di sisi Allah. Daripada apa yang ada di tangannya والثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين yang kedua seorang hamba jika tertimpa musibah dalam masalah dunianya atau hilangnya harta atau hilangnya anaknya atau <coughs> bisa dzalik atau yang selain itu arghab fi sawabi mereka berharap pahala di sisi Allah taala ini tani yang pertama adalah masalah rezeki tadi jadi namanya orang yakin adalah dia yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicari dengan kesungguh-sungguhan kalau Allah tidak kehendaki dan tidak pula akan terhalang oleh kebencian orang yang membenci. Dari luar ke sini rezeki itu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Sebaliknya, yang hilang dari kita harta yang hilang, kedudukan yang hilang, atau jabatan yang hilang, atau apa saja dari harta dunia yang hilang, kemudian barakallahu fikum dia lebih berharap pahala di sisi Allah. Berarti apa yang hilang dari dia? Itu dunia. Apa yang di tangan Allah adalah akhirat yang Allah janjikan. Dia lebih yakin dengan yang ini. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah hilangnya harta, terbakar, bangkrut, atau kematian anaknya, saudaranya, orang yang dicintainya, maka dia berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usbiri wahtasibi. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang menangis di kuburan. Usbiri adalah sabarlah. Wahtasibi apa maknanya? Mengharapkan hisab, mengharapkan pahala. Harapkanlah pahala. Orang dapat musibah itu ada pahalanya. Kalau dia sabar. Maka sabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ya. Iya betul. Bima fi awsa. Qala wa ruwa wa ruwiya an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'a'i. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'a'i Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها كما قال علي رضي الله تعالى عنه من من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات Demikian pula disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Ini doa yang sahih. Allahumma qsim lana. Ya Allah, bagikanlah untuk kami min khasyyatika dari rasa takut kepadamu. Berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari maksiat-maksiat kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikanlah kepada kami min ta'atik. Dari ketaatan kepadamu. Ini berikanlah kepada aku taufik agar aku bisa mentaatimu. Ma tuballighuna bihi jannatak. Yang akan menyampaikan aku ke dalam surgamu. Wa minal yaqini dan berikanlah kepada kami keyakinan Pertama minta khasyah, kedua minta ketaatan, ketiga minta yakin. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah berikanlah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan terasa ringan bagi kami segala macam musibah. Musibah bagi orang yang yakin akan ringan. Wa huwa min alamati zuhdi fid dunya dan ini semua tanda-tanda zuhud dalam masalah dunia wa qillatir raghbah fiha dan kurangnya ambisi terhadap dunia. Kama qala Ali radhiyallahu taala anhu, man zahada fid dunya hanat alaihi musibat. Siapa yang zuhud di dunia, maka akan ringan baginya musibah-musibah. Khonibillahi -musibah. Kaitannya dengan apa yang sudah dibahas tadi. Karena orang yang zuhud mengandung keyakinan kepada apa yang Allah takdirkan. Apakah datangnya rizki itu dengan takdir Allah? Demikian pula hilangnya rizki itu karena takdir Allah. Maka dengan keyakinan ini orang jadi zuhud. Tidak terlalu ambisi dengan dunia. Karena dalam keadaan dia zuhud lebih mementingkan akhirat, maka musibah terasa ringan. Kadang-kadang seorang kena musibah, tidak sabar, akhirnya jatuh ke musibah yang lebih besar. Musibah pertama dalam masalah dunia, musibah kedua dalam masalah agama. Musibah pertama hilangnya harta, bangkrut, pailit, musibah terbakar, runtuh segala macam, itu musibah dunia. Tetapi karena ambisinya terlalu tinggi, karena kecintaannya pada dunia terlalu tinggi dan melupakan akhirat, Akhirnya dia kemudian naudzubillah tidak sabar. Mengucapkan sumpah serapah. Mencerca takdir Allah. Dan mengatakan tentang Allah dengan suudzon. Allah tidak sayang pada saya. Allah begini, Allah begitu. Sampai ada yang naudzubillah menyatakan aku tidak mau. Saya tidak tega mengucapkannya. Jadi tidak mau beribadah lagi. Karena marah. Saya sudah sholat lima waktu, saya sudah puasa. Ini terjadi. Ini musibah yang kedua, akbar wa akbar wa akbar. Musibah yang kedua lebih mengerikan. Karena musibahnya dalam agama. Yang tadi musibah dunia. Nggak ada apa-apanya. Dunia. Yusama dunia li'annahu deli. Wa dunia la tusawi janaha ba'udah. Dunia tidak senilai sayap nyamuk pun maka hilang ya hilang nggak perlu terlalu dibesar-besarkan sampai seperti itu maka musibah dunia tadi bagi mereka yang tidak sabar, tidak yakin dan tidak zuhud mengantarkan pada musibah yang lebih dahsyat yaitu musibah dalam agama. Nauzubillah min Tetapi orang yang zuhud dia tahu semuanya dari Allah. Dan kalau Allah ambil, itu hak Allah. Lillahi ma'a'ta, walillahi ma'akhad. Milik Allah yang Allah kasihkan padamu. Dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Jadi ketika kamu dapat itu milik Allah yang Allah berikan padamu. Dan ketika Allah ambil juga milik Allah yang Allah ambil. Kamu dan semua yang ada padamu milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta sara dan apa yang ada di bawah bumi, semuanya lillah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para zuhad akan sabar menerimanya. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslim. Ya Allah tuangkanlah pada kami, bukan beri tapi afriq seperti air yang dituangkan begitu. Minta yang banyak. Ya Allah berikan pada kami sebanyak-banyaknya kesabaran. Wasalis an yastawi indal abdi hamiduhu wa damuhu fil haq. Yang ketiga adalah orang itu dalam keadaan tidak ngaruh terhadap komentar manusia yang memujinya atau mencercanya. Ya orang yang zuhud. Dia tidak peduli. Cercaan orang yang mencerca ataupun pujian orang yang memuji. Tetapi kalau dia terpengaruh, kalau dipuji semangat, kalau dicerca berhenti. Maka berarti ibadahnya untuk manusia. Dan itu termasuk dunia. Cercaan dan pujian itu dunia. Barakallahu fikum. Maka mereka orang-orang yang zuhud tadi adalah orang yang tidak peduli dengan komentar manusia. Dia hanya beramal dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW contohkan, dan dia jalan dengan istiqamah ikhlasan lillahi wa fillah. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mau memuji silakan, mau mencerca silakan. Aku akan berjalan di sini karena Allah, bukan karena mereka yastawi indal abdi sama bagi seorang hamba hamiduhu wadhamuhu fil haq yang memujinya atau yang mencercanya hamid dari hamad dari ahmad hamidun dham dari dhamma yadummu dhammun simfa'il yang mencercanya fil haq di dalam kebenaran kalau dalam kebatilan ada yang mencemooh dan mengejek, ya hentikanlah. Bukan karena riak mereka, bukan karena ingin dipuji mereka, tetapi malulah karena malu itu sebagian dari iman. Tetapi kalau sudah di atas kebenaran, jangan pedulikan manusia. Istiqomahlah di atasnya. Wahada min alamati zuhdi fid dunya. Inilah tanda-tanda zuhud di dunia. Wahtiqaruha wa qillatu ragbati fiha yaitu menganggap kecil dunia dan menganggap remeh dunia padanya. Fa inna man 'azumat ad-dunya 'indahu al madha wa kariha dham Karena orang yang dunia di hatinya besar, ini dunia di hatinya sangat mulia, sangat besar, sangat tinggi, niscaya ahabbal madah. Niscaya orang itu akan menjadi orang yang suka dipuji bahkan ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu kata Allah. <coughs> Mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Begitu datang tamu pada jam 8 jam 9 sebentar dia keluar sambil ke jadah. bagaimana padahal nggak sholat hanya sekedar dia intip dari dalam yang datang orang-orang soleh satu saat pondok sedangkan dia pejabat publik pencitraan barakallahu fikum ini sudah sudah rahasia umum begitu bahkan kadang-kadang benar-benar sholat hari itu karena ada tamu tadi Bentar. Bapak sedang sholat. Masya Allah, sholat Tuhan Hari-hari lagi tidak tidak pernah mengerjakan. Ya, hanya saat itu saja. Ya. Karena manusia. Siapa yang dunia itu di hatinya besar, maka niscaya dia akan suka untuk dipuji, wakari hazam, dan tidak suka dicerca. Sehingga berupaya bagaimana manusia memuji, dan bagaimana manusia tidak mencerca. Farubama hamalahu dhalika ala terki kathiri minal haq bahkan sampai membawa dia atas yang demikian hingga meninggalkan kebanyakan kebenaran. Sebab kalau dikerjakan kebenaran mereka nggak suka. Khasyatazam karena khawatir cercaan mereka. Nanti mereka bilang apa? Nanti apa kata orang? Jadi ukurannya bukan benar atau salah. Ukurannya bukan ayat atau haji. Ukurannya apa kata orang nanti wa ala fi'li katsir al batil bahkan sebaliknya menyeret mereka untuk melakukan kebanyakan dari kebatilan raja al madah karena ingin dipuji kalau kamu kayak penggaris begitu pokoknya yang hak-hak yang batil-batil tak peduli kamu nggak akan disukai orang luaslah dikit ya. yang bisa bergaul dengan semua kelompok, semua aliran. Kamu harus bisa untuk begini dan untuk begitu. Karena ingin pujian dari semua pihak, karena ingin mendapatkan sanjungan dari semua kelompok, jadilah hizbi muhtariq yang naudzubillah di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Sama Syiah masuk, sama Sufi masuk, sama segala macam sama khawarij masuk sama siapa saja bersikap baik katanya kemudian berlanjut dengan menjadi syaitanun akhras setan bisu melihat oh, kemunkaran di sana diam melihat kemunkaran di sini diam itu salah satu perangkat untuk bisa berdiri di atas semua golongan salah satu perangkatnya adalah si kafta ya uskut la ولا تحذر ولا تقل هذه بدعة ولا تقل هذا حرام لا اسكت Jadilah syaitanun akhras. Limada raja al-madhi. Karena berharap dipuji oleh semua pihak. Faman istawa indahu hamiduhu wa damuhu fil haq. Maka siapa yang sama saja dipuji atau tidak dipuji, dipuji atau dicerca dalam kebenaran dia sama, maka orang ini berarti zuhud di dunia. Dalla ala suquti manzilatil makhluqin. Berarti orang itu atau berarti menunjukkan bagi dia semua makhluk itu rendah. Dan di hadapan Allah SWT maksudnya. Bukan meremehkan ya. Tetapi maknanya makhluk itu nggak ada apa-apanya yang saya pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho. Kalau manusia mau ridho, mau tidak ridho, saya tidak peduli. Tetapi yang saya berharap sungguh-sungguh agar ridho adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah ridho? Adapun makhluk suqut manzilatil makhluqin min qalbih. Sudah tidak jadi hitungan. Jatuh kedudukannya kedudukan para makhluk di hatinya. Tidak jadi ukuran. Wa min mahabbatil haqq. Dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada kebenaran. Wa ma fihi ridho maula dan apa yang padanya ada keridhaan dari Allah maulanya. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu al yaqin an la an nas bi sukhtillah. Yang namanya yakin, jangan engkau membikin manusia ridha dengan kemurkaan Allah. Waqad madahallahu alladhina yujahiduna fi sabilillah dan telah dipuji oleh Allah orang-orang yang berjihad di jalan Allah wala yakhafuna laumata laim dipuji oleh Allah taala dalam ayat 554 istilahnya mereka begitu di dalam 554 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azlatin al mu'minin, aizatin al kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, la yakhafuna lawmata talaim. Wahai orang beriman, kalau kalian murtad, Allah akan gantikan satu kaum yang lain. Yang lebih baik. Biqaumin. Yang Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan mereka sesama mereka saling mencintai, dan terhadap orang kafir sangat tegas. Kemudian Allah katakan di akhirnya yujahiduna fi sabilillah, berjihad fi sabilillah la yakhafuna laumata tidak takut cercaan orang yang mencerca. Ini pujian Allah Taala pada mereka. Yujahidun berjihad dan tidak peduli dengan cemoohan orang, tidak peduli dengan cercaan orang, mau diculuki apapun silahkan. Alhamdulillah. Kalau sudah kamu yakin ini hak dengan ayat dan hadis, dengan dalil-dalil, dengan akwal salaf, dengan ucapan para ulama, silahkan. Mau dijuluki tukang ralat, silahkan. Mau dijuluki tukang apalagi, silahkan. Tak peduli. Enggak ngaruh. Alhamdulillah. Ini barakallahu fiikum karena bukan ukurannya manusia. Kalau ukurannya manusia, selalu lihat ratingnya dan selalu lihat followernya. Sudah berapa juta orang, sudah berapa ratus ribu orang. Lihat sudah banyak followernya, berarti penyuka saya sudah banyak. Ngapain? Ya, bukan itu ukuran di sisi Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah justru sebaliknya kalau engkau di atas kebenaran bisa jadi fansnya sedikit. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Karena Allah katakan sedikit orang-orang yang bersyukur, sedikit orang-orang yang beriman, sedikit orang-orang yang selalu Allah katakan yang baik-baik sedikit gak banyak. Qala wa qad ruwiya 'an salaf ibarat ukhar fi tafsir zuhud fi dunya dan telah diriwayatkan dari salaf ungkapan-ungkapan lain dalam menafsirkan makna zuhud. Wa kulluha tarji' ila ma taqaddam, tapi semuanya kembali kepada apa yang sudah dibahas. Artinya kurang lebih seperti itu, walaupun ungkapan-ungkapannya berbeda-beda, tapi mirip. Porosnya ke sana. Kaqaulil Hasan, seperti ucapan Al-Hasan. al zahid alladhi idha ra'a ahadan qala huwa afdal minni. Az-zahid adalah orang yang kalau melihat seseorang dia berkata huwa afdal minni, sungguh dia lebih afdal dariku. Wa hada yarji ila anna zahid haqiqatan wa zahid fi madhi nafsihi wa ta'dhimiha. Karena zuhud itu kembalinya anna zahid haqiqatan bahwa orang yang zuhud yang sesungguh-sungguhnya adalah orang yang zuhud dalam memuji dirinya Wata'zimiha dalam mengagungkan dirinya karena zuhud ini zuhud itu tidak mau tidak ambisi untuk memuji diri atau mengangkat diri maka dia merasa sebaliknya bahwa orang lain selalu lebih baik Wallahi kulun nas khairun minni semua manusia lebih baik dariku ولهذا يقال الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة زهد dalam masalah riasah itu asyad lebih dahsyat daripada zuhud dalam masalah emas dan perak dia tidak begitu ambisi dengan emas tidak begitu ambisi dengan perak tapi ambisi dengan riasah ingin jadi pemimpin ingin jadi penguasa ingin ditokohkan faman akhraja min qalbihi hubbur riyasah barang siapa yang menolak atau mengeluarkan dari hatinya kecintaan pada kepemimpinan di dunia wa tarafu' fiha 'ala nas dalam keadaan dia meninggalkan tarafu' merasa tinggi di tengah-tengah manusia bahwa zahid haqqan maka dia adalah zuhud yang sesungguh-sungguhnya wa huwa alladhi yastawi indahu hamiduhu wa dhamuhu fil haq maka inilah orang yang tidak berbeda apakah dicerca ataupun dipuji dalam kebenaran wa qawli wahib Abu Haib ibn al-Ward dan juga seperti ucapan Wahib bin Ward az-zuhud fi dunya anna ta'assa ala ma fat minha wa la tafrah bima ataka minha Kata beliau, kata Wuhaib Ibn Ward, yang namanya zuhud adalah engkau tidak mengeluh dengan apa yang hilang darimu dan tidak terlampau gembira dengan apa yang datang kepadamu. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat tentang masalah takdir. Dan kau bilang roha Hatta la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Hingga kalian tidak putus asa atau tidak mengeluh, menggerutu dengan apa yang hilang darimu dan tidak terlampau gembira dengan apa yang datang padamu. Diberi alhamdulillah, tidak diberi alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah itu dalam segala keadaan. Bukan sebaliknya. Kalau diberi, dipuji. Kalau gak diberi, marah. Ida u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan. Siapa itu? Yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan kalimat diberi dia ridho, nggak diberi dia marah. Dijuluki oleh Nabi dengan julukan yang sangat jelek Abdud dinar wa abdud dirham. Hambanya dinar dan hambanya dirham. Budaknya dinar, budaknya dirham. Idza utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ini khadunina azakumullah. Adapun zuhud sebaliknya tidak demikian. Diberi dia bersyukur, tidak diberi dia bersyukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ketika diberi, Ketika tidak diberi, alhamdulillah ala kulli hal. karena dia tahu apa yang Allah berikan dan apa yang tidak Allah berikan semuanya dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Semuanya dengan keadilan. Makanya istilah orang-orang tua kita dulu, kursi saleh. Ketika kamu lagi kecewa, sedih, ininya hilang, itunya rusak, atau ininya tabrakan segala macam. Apa kata mereka dulu? Kursi saleh Semuanya ada baiknya. Ada hikmah di balik itu. Kullu syai'in fi salih. Kullu syai'in fi salih. Artinya agar kita terima apa yang takdirkan dan kita berharap pahala di sisinya dan kita berharap ada hikmah di balik itu, di balik musibah tersebut. Qala Ibn Sammak, berkata Ibn Sammak, "Hadza huwa zahid al-mubarriz fi zuhdihi." Inilah orang yang zahid, orang yang zuhud, bahkan mubariz fi zuhdi. Yang benar-benar istimewa, paling tinggi dalam zuhudnya. Orang yang seperti ini. Nah ini semua ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya terkandung dalam pembahasan kemarin. Dalam pembahasan tentang zuhud dengan tiga macam tadi. Meyakini rizki semuanya dari Allah Ta'ala. Dan menerima ketika hilang dari dirinya Dan dia melihat pujian manusia dan cercaannya sama dalam masalah kebenaran. Tidak peduli dengan cercaan siapapun yang mencerca tidak peduli dengan pujian siapapun yang memuji, dia akan tetap berjalan di atas kebenaran.